Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman azakumullah wa iyakum kita melanjutkan kajian kita itu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah kita masuk hadis yang ke-10 ya Al-Hadisul Ashir عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala tayyibun لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر yamuddu yadaihi ila samai ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik rahu muslimun Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Ya ayyuhar Rasul wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa wa salihah." Makanlah dari yang toyib dan beramal solehlah. Waqal dan Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rejeki-rejeki kalian yang kami berikan kepada kalian yang tayyib. Thumma dzakara rajul. Kemudian ya Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki. Yutilus safaro ash'atha aghbar yang panjang perjalanannya. Rambutnya kusut berdebu. Yamudu yadaihi ila sama. Ia menengadahkan dua tangannya ke langit. Seraya berkata, Ya Rob, Ya Rob. Wa mat'amuhu haram. Tapi ternyata makanannya haram. Wa mashrabu haram. Minumannya haram. Wa bil haram. Dan diberikan gizi dari yang haram. Fa'anna yustajabu lidhalik. Bagaimana akan diijabah doanya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kita bahas dulu hadis ini akhal Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu toyib. Apa sih toyib tuh Pak? Kalau kita kan suka dengar ada Bang toyib. <laughs> ya. Apa itu toyib? Kata para ulama, toyib itu artinya tohir munazzah anin naqais. Artinya yang suci dan disucikan dari kekurangan. Iya. Jadi toyib itu artinya yang tidak ada padanya kekurangan. Di dalam sifatnya, di dalam namanya, di dalam perbuatannya, dalam penciptaannya, dalam pensyariatannya maka semua nama Allah taib semua sifat Allah taib semua perbuatan Allah taib Allah menciptakan iblis taib Maka taib iya karena Allah menciptakan iblis karena adanya hikmah ya apa hikmahnya untuk Allah mengetahui siapa yang beriman siapa yang tidak beriman Allah menciptakan maksiat Allah taib dalam perbuatannya ya maka Allah taib dalam perbuatannya, Allah taib dalam penciptaannya. Ciptaan Allah semua taib, tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua sia semua tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Syariat Allah taib. Semuanya taib. Makanya Allah di, antara nama Allah Allah taib. Ya. Yeah. Inna Allah Ta'ala tayyibun. La yakbalu illa tayyiban. Dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Kata Syekh Uthaymin. Ay la yakbalu illa tayyib minal aqwal wal a'mal wa ghairiha." Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Maksudnya, ya. Kecuali yang tayyib dalam ucapan kita, maka yang naik kepada Allah hanyalah kalimah toyib saja. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut toyib. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang tayyib. Berarti kebalikan toyib apa, Pak? Kebalikan toyib itu khabith. Ya. Khabith itu tidak baik alias buruk. Maka ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak toyib, apalagi itu ucapan yang buruk, itu tidak di, di, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak naik kepada Allah. Yang naik kepada Allah hanyalah kalimat-kalimat yang thayyib saja, ucapan-ucapan yang baik. Demikian pula perbuatan tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali yang thayyib. Iya. Perbuatan yang thayyib itu seperti apa ya, akhi? Ya, tentunya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ya sholat, zakat, puasa, haji, akhlakul karimah, berbakti kepada orang tua, berbaik berbakti kepada apa berbuat baik kepada tetangga. Semua ucapan-ucapan. Demikian pula Allah tidak menerima dari makanan kecuali yang taib. Maka makanan yang tidak taib yang seperti apa, Pak? Makanan yang tidak taib yang pertama yang haram ya kayak makan riba. Yang kedua, makanan-makanan yang memang itu berbahaya. Ya. Maka satu segala sesuatu yang berbahaya itu tidak thayyib. Demikian pula makanan-makanan yang tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Ya kalau misalnya kita makan sesuatu, kita tahu ini makanan nggak ada manfaatnya buat kita, berarti nggak toib pak. Ya udah, nggak usah. Maka dari itu dalam hal makanan pun juga kita harus betul-betul makan yang toib gitu kan. Pakaian Allah tidak terima kecuali yang toib. Pakaian yang toib yang seperti seperti apa ya tentu yang sesuai syariah. Jangan sampai pakaian kita itu nggak toib, nggak toib dari sisi usahanya ternyata pakaian itu dari hasil yang haram. Nggak toib dari sisi apa? <clears throat> bentuk pakaiannya nggak sesuai dengan syariat. Iya, ternyata pakaian syiarnya orang Yahudi misalnya, atau pakaian itu syiarnya orang Nasrani misalnya, atau pakaian itu syiarnya orang non Muslim. Maka pada waktu itu nggak toib bahkan nggak boleh. Nabi bersabda man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Maka pada waktu itu Allah tidak menerima ya pakaian yang nggak toyib itu pak. Ya pakaiannya pakai gamis pak, tapi sayang menyeret sampai ke tanah. Ya gamisnya sih bagus, cuman menyeretnya itu yang nggak toyib gitu kan. Karena Rasulullah mengatakan maaf, minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain, maka tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Demikian pula segala sesuatu dalam hidup kita ini tidak diterima oleh Allah kecuali yang thayyib semuanya ya akhwal Islam. Ilmu. Ilmu tidak akan diterima kecuali yang thayyib. Ilmu-ilmu yang enggak thayyib, yang enggak sesuai dengan syariat Islam enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis kalau dijabarkan masuk padanya segala sesuatu baik itu ucapan, perbuatan dan atau masalah-masalah yang lainnya. Karena Rasulullah di sini mem, ya, memutlakkannya secara umum. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Ya. Kata Syekh Utsaimin wa kullu radiin fahuwa mardudun indallah. Fala yaqbalu Allahu illa thayyib, Maka setiap sesuatu yang buruk, yang rusak, yang tidak baik itu tertolak di sisi Allah maka Allah tidak menerima kecuali yang tayyib saja. Amin dzalika shadaqah bil mal al khabis la yaqbaluha Allah. Contohnya kata beliau sedekah dengan harta yang khabis, yang tidak baik. Ya. Kalau antum sedekah, tapi sedekahnya pakai bunga bank. Pahala nggak Pak? Nggak ada pahalanya. Ya, karena Allah tidak menerima itu. Kadang Masya Allah saya melihat Pak, ada seorang Masya Allah kerja di bank. Rajin banget sedekahnya Pak. Bapak sedekah dari mana? Ya dari gaji. Ya kasihan. Ya mudah-mudahan Allah ngasih pahala atas niatnya gitu loh. Tapi gajinya yang haram itu loh Pak. Ketika itu diinfakkan tetap tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta itu enggak toib Ya. Makanya ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Taib ini penting sekali untuk kita perhatikan. Amalan saleh harus taib. Salat harus taib loh Pak. Salat yang taib kayak gimana coba? Yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat yang taib. Zakat harus taib. Ya. Jangan bikin zakat-zakat sendiri yang tidak disyariatkan kayak zakat profesi, ataupun yang lainnya atau bikin nisab sendiri dan yang lainnya ya la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah al mu'minin bima amara bihil mursalin dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin atau kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul artinya Pak semua yang diperintahkan kepada kaum mukminin itu pun juga berlaku untuk Rasul. Kaum mukminin diperintahkan sholat, Pak Rasul pun juga sama. Kaum mukminin diperintahkan untuk memakan yang halal, Rasul pun sama. Kaum mukminin diperintahkan untuk haji, puasa, zakat, demikian pula mengamalkan amalan-amalan kebaikan, Rasul pun sama. Kaum mukminin dilarang dari perbuatan maksiat, Rasul pun sama. Makanya tidak para rasul itu tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Ya, kalau ada dalilnya ya jelas. Seperti misalnya Nabi SAW diizinkan menikah lebih dari empat. Adapun kita umatnya nggak boleh, ya, lebih dari empat. Maka ya akal Islam, azakumullah wa yakum. Nah ini Yakhib ya, membantah pemikiran tasawuf. Karena orang-orang tasawuf itu kan ada keyakinan katanya kalau sudah sampai ke derajat apa itu wali itu sudah nggak nggak nggak nggak wajib syariat. Jadi mereka men, membagi tingkatan Islam itu jadi dua tingkatan apa syariat kemudian tingkatan haki hakikat apa itu tingkatan syariat? Yaitu tingkatan yang masih diwajibkan padanya melaksanakan syariat. Jadi masih wajib sholat, masih wajib zakat, puasa. Tapi nanti kalau sudah sampai ke derajat hakikat, katanya tidak perlu lagi terikat oleh syariat. Jadi syariat gak penting buat mereka. Kenapa? Oh makomnya beda. Pas azan, orang-orang pergi ke masjid, dia pulang. Ditanya, kok kamu pulang sih? Apa jawabnya? Saya makomnya beda sama kamu. Kamu syariat, saya hakikat. Saya sholatnya di Mekah. Iya pak, benar itu. Iya. Yang saya sebutkan tuh betul. Ini bukan omong <laughs> kosong. Memang memang begitu mereka. Iya. Coba Pak, pemikiran seperti ini menurut antum menistakan agama nggak? Oh jelas banget menistakan agama. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Dan itu ada di negeri kita, banyak sekali. Yang punya keyakinan seperti ini. Katanya orang kalau sudah sampai derajat wali, wah itu udah. Pertama, syariat bagi dia tidak wajib. Sampai-sampai Pak di Jawa Timur saya pernah ngobrol sama orang. Dia menyebutkan seorang wali yang ada di sana itu. Dia bilang apa? Itu wali itu ya kalau minum arak itu sampai ke kerongkongan jadi air. Astagfirullahaladzim. Yang benar sih mas. Terus wali itu mabok Mabok juga sih. <laughs> La ilaha illallah. Ini terkadang keyakinan-keyakinan seperti ini musibah ya afi wa yakum. Sementara para rasul aja masih wajib. Makanya orang tasawuf ketika dikatakan subhanallah, para rasul aja wajib. Oh beda kata mereka. Kata orang tasawuf apa Pak? Rasul, nabi itu derajatnya di bawah wali. Jadi yang paling tinggi siapa dong? Wali. Di bawahnya siapa? baru nabi. Paling rendah rasul. Bapak nggak percaya silakan rujuk buku-buku tasawuf, Pak. Sampai-sampai di antara pentolan mereka ada yang berkata begini. Maqanum maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu di bawah di atas rasul, di bawah wali. Tuh lihat. Itu perkataan salah mentolan salah seorang mereka namanya Bulbiston Bistam kalau salah. Mereka mengatakan apa katanya? Nabi di alam barzakh itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya nabi. Paling rendah siapa? Rasul. Kalau kita alusunah wal jamaah punya keyakinan yang paling tinggi rasul. Di bawahnya nabi. Di bawahnya lagi baru wali. Tapi oleh mereka dibalik, Pak. Iya. Ini jelas akhi penyesatan. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mengomentari keyakinan seperti ini beliau mengatakan hadhihi zandaqah. Ini keyakinan zindik. Iya, sangat menyesatkan. Makanya Pak ya, tasawuf itu oleh para penjajah sangat dilariskan Pak. Kenapa? Karena mereka tahu tasawuf itu bisa merusak syariat. Ya, kalau ingin merusak syariat gampang, sebarkan tasawuf. Ya, karena dengan adanya tasawuf tersebar itulah akan akan hilang itu syariat. Ya, kalau udah sampai derajat wali udah nggak wajib melaksanakan syariat lagi. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Wa inna Allah al mu'minina bima amara mursalin kata Rasulullah. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Allah berfirman, "Ya ayyuhar Rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Allah berfirman, "Hai rasul, makanlah dari yang thayyib dan beramal solehlah." Iya. Syekh Utsaimin mengatakan di sini, fa amara rasul an ya'kulu at thayyibat wa hiya allati ahallaha Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk makan yang halal. Ya, sebagaimana kaum mukminin diperintahkan untuk makan yang yang halal. Wa'malu salihan. Kita lanjutkan. <clears throat> Lalu Allah berfirman, wa'malun salih, wa'malu salihan dan beramal solehlah kamu. Hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah so, soleh. Para rasul aja diperintahkan untuk beramal soleh, Pak. Ya. Allah juga berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqanakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang toyib-toyib yang kami berikan kepada kalian rezeki. Yaitu rezeki-rezeki yang toyib itu. Thumma dhaqar rajul. Kemudian kata Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, Pak. Yang perjalanannya jauh. Rambutnya kusut berdebu. Demikian dia apa, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah, ada penghalangnya. Apa itu? makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi di area yang haram. Kata Rasulullah bagaimana akan diijabah? Ini menunjukkan akhi ya bahwa makanan yang haram itu salah satu sebab makannya itu tidak eh doanya tidak diijabah. Saya jadi ingat Pak waktu saya mensyarah hadis ini di suatu tempat di Jakarta sana. Kemudian ada orang berdiri dan berkata, Ustadz, saya mau tanya. Saya pegawai bank. Ustadz bilang tadi makanan yang haram itu menyebabkan doa tidak diijabah. Dan Ustadz bilang kerja di bank itu nggak boleh haram. Tapi saya alhamdulillah kalau berdoa sering dikabulkan sama Allah Ustaz. <laughs> Benar Pak. Ya. Masya Allah. Jadi gimana Ustaz? Apakah apakah hadisnya yang lemah apa gimana itu Ustaz? <laughs> Saya bilang Pak, kalau ada kalau ada orang makan yang haram usahanya haram, kemudian berdoa, lalu dikasih sama Allah, itu khawatirnya itu istidroj pak kata saya gitu. Maksudnya apa Ustaz? Istidroj itu diulur biar tambah banyak dosanya. Bengong dia pak di situ diem aja. Iya. Saya akan bawakan hadisnya kepada Bapak. Rasulullah SAW sabda, "Idza Allah a'talil abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyati fa innama huwa istidraj apabila Allah memberi kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia sementara ia terus menerus berbuat dosa maka itu sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala jangan tertipu ya kalau ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, semua yang dia inginkan diberi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ia terus-menerus berbuat maksiat, itu hakikatnya bukan rahmat. Itu hakikatnya bukan kasih sayang Allah, tapi itu hakikatnya apa? Itu diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW apa? Iza, eh, iza arada Allah bi'abdin khairan, ajara uqubata fid dunya Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Wa iza arada Allah bi amdin sharon amsaka bi zambi dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya. Dibiarin. Ya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Sampai Allah balas semuanya di hari kiamat. Hari kiamat kan ngeri, Pak kita berbuat dosa kok dibiarin aja sama Allah. Kita tambah berbuat dosa malah ditambah kasih kenikmatan sama Allah. Aduh, ngeri. Nah ini apa sekalian ya. Baik dari hadis ini kita ambil beberapa faidah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil hadis dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, anna min asma'illahi ta'ala thayyib. Wa di antara nama-nama Allah adalah Tayyib. Ya, di antara nama-nama Allah itu Tayyib. Ustadz, boleh enggak menamai kita? Ya, namanya Tayyib. Eh, Bang Tayyib, gimana Bang Tayyib? Gitu kan. Boleh enggak menamai manusia atau orang dengan Tayyib? Allah alam baiknya tidak, Pak. Kenapa? Karena Tayyib itu artinya yang bersih dari kekurangan. Sementara manusia itu nggak bersih dari kekurangan, Pak. Siapa sih manusia yang bersih dari kekurangan? Ada nggak? Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti apa? Pasti bersalah. Ya. Dan ini termasuk nama-nama yang sifatnya rekomendasi, ya, Pak kata para ulama setiap nama yang maknanya rekomendasi nggak boleh makanya Nabi pernah bertanya kepada seorang Sahabat, Mas Muki siapa nama kamu kata wanita ini ismi Barroh. namaku Barroh ya Rasulullah yang sangat baik kata Rasulullah lah nggak boleh namamu Zainab saja diganti Kenapa kata para ulama? Karena nama ini meng mengandung tazkiyah. Mengandung apa? Rekomendasi. Kalau antum namanya siapa? Toyib. Seakan-akan kita rekomendasi, seakan-akan kita ini semuanya toyib gitu loh kan. Gak bagus Pak. Jadi gimana dong? Ya, ya. kalau bagusnya si Abdul Toyib nggak masalah. Hambanya yang toyib. Karena toyib itu salah satu nama nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, afan Islam azakumullah wa yakum, kamalullahi azza wa jalla fi dhati wa sifati wa af'ali wa ahkamihi. Yaitu kesempurnaan Allah di dalam zat, sifat, perbuatan dan hukum-hukumnya. Karena semua sifat Allah baik, nama Allah baik, perbuatan Allah baik, Demikian pula penciptaan Allah baik itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kita ambil faedah yang ketiga dari hadis ini. Anna Allah Ta'ala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbalu illa thayyib. Bahwasanya Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Sebanyak apapun perbuatan hamba, amalan hamba tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang taib saja. Fal amalul ladzi fihi syirkun la Allah. Maka amal yang mengandung kesyirikan enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada sekutu, Pak. Ya, Allah tidak butuh tidak kepada sekutu, Allah tidak butuh sama sekali. Ya. Makanya Allah Maha Kaya. Faidah yang keempat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, taksimun a'mal ila maqbulin wa mardud. Amal itu terbagi, ada amal yang diterima dan amal yang ditolak. Yang diterima itu yang toib, yang ditolak itu yang tak toib. Ya. Maka dari itu kon apa konsekuensi kita dari dari hal ini apa? Yaitu kita berusaha bagaimana supaya amal kita itu toyib gitu loh Pak. Gimana sih Ustaz supaya sholat saya itu diterima oleh Allah toyib? Kalau begitu sholat kamu harus toyib. Ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faidah yang kelima, anna Rasulullah alaihi wassalatu wassalam yu'maruna wa yundhaun bahwasanya para rasul seluruhnya diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Semua rasul, semua nabi, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Bahkan mereka orang yang paling baik dalam melaksanakan perintah dan yang paling baik dalam meninggalkan larangan. Siapa yang ibadahnya bisa seperti Rasul, Para sahabat aja nggak ada yang bisa. Ibnu Abbas pernah nyoba-nyoba pengen sholat tahajud sama Rasul malam-malam. Beliau nginep di rumah bibinya Maimunah. Kemudian Rasulullah bangun, berwudu, sholat. Ibnu Abbas pun bangun, berwudu, sholat. Berdiri di samping ya kirinya, diputar sama Rasul ke kanan. Apa kata Ibnu Abbas? Maka Rasulullah mulai dengan surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, Aku mengira beliau akan ruku setelah Abu Bakar selesai. Diterusin lagi an Aku mengira rasul akan ruku setelah An-Nisa. Diterusin lagi Ali Imron. Ibnu Mas'ud pun pernah, Pak. Ada tiga sahabat yang pernah nyoba ikut tahajud Rasul. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Hudayfa. Iya. Ibnu Mas'ud juga pernah. Kata Ibnu Mas'ud, maka Rasul pun membuka surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah membaca An-Nisa. Kemudian Rasulullah membaca Al Ali Imran. Hatta ini hamam tu bi amrin su. Kata Mas'ud, ya sampai-sampai aku ada niat buruk. Ditanya Ibn Mas'ud, apa niat burukmu? Aku keluar aja lah capek. <laughs> Bayangkan Masya Allah. Ibadah Rasulullah SAW kata Aisyah itu hatta yawan hatta yatawarram qadamah tatawarram qadamah sampai-sampai dua kaki Rasulullah bengkak. Ya, saking lamanya berdiri dalam sholat. Itu ibadah Rasul SAW. Ya. Rasulullah puasa tiap hari terus tidak buka-buka. Rupanya para sahabat mau ikutan. Ah, mau ikutan puasa kata Rasulullah kalian jangan seperti kalian tidak akan mampu seperti aku karena aku di waktu malam diberikan oleh Allah makanan dan minuman kalian tidak beda denganku kata Rasulullah. Iya. Makanya akal Islam azakumullah, lihat ibadah Rasul sallallahu lihat infaknya Rasul. Infaknya Rasul, nggak ada sahabat yang bisa mengalahkan kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui berkata, ya, aku datang dari orang yang sangat dermawan. Rupanya dia sudah dikasih Rasulullah SAW kambing dua lembah, Pak. Dikasih kambing dua lembah, bayangin Pak. Masya Allah. Ya pernah Rasulullah SAW punya baju cuma satu-satunya Pak. Satu-satunya baju. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, bajumu bagus sekali, bagaimana kalau buat saya ya Rasulullah? Maka Rasul langsung masuk ke rumahnya dikirimin ke dia. Sampai para sahabat yang lain marah sama sahabatnya Kamu gimana sih? Rasulullah nggak punya baju kecuali itu. Kenapa kamu minta? Kan kamu tahu Rasulullah itu nggak pernah menolak permintaan. Iya. Itu masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam merealisasikan ibadah beliau paling sempurna sudah. Iya. Dalam masalah akhlak jangan anda tanya. Allah Taala berfirman wa inna la'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau, engkau hai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung sekali. Iya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik yang keenam, anal nama ma'muruna manhiyun. Demikian pula kaum mukminin diberikan perintah dan larangan. Dan orang yang paling kuat dalam melaksanakan perintah dan larangan para sahabat. Mutlak. Mereka orang yang paling semangat kepada seluruh kebaikan, Pak. Terutama Abu Bakar. Abu Bakar tuh masya Allah pak, sahabat yang bis, tidak bisa ditandingi, tak bisa. Sampai-sampai Umar pernah ya ingin menandingi Aisyah, apa Abu Bakar, apa kata Umar, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Datang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini setengah harta saya, aku infakkan di jalan Allah. Umar dah yakin Abu Bakar kalah kali ini. Tak lama kemudian Abu Bakar datang. Tuk, tuk, tuk. Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Aku infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, Hai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, emang aku nggak bisa ngalin Abu Bakar. <laughs> Iya. Karena setelah subuh Rasulullah SAW bersabda, setelah selesai subuh, siapa yang pagi ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar ngacung, aku ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini memberi makan fakir miskin? Abu Bakar ngacung lagi, aku ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini dalam keadaan puasa? Abu Bakar ngacung lagi, aku ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini Eh, melayat orang yang yang meninggal dunia. Abu Bakar ngacung lagi, aku ya Rasulullah. <laughs> Anjib. Semua dijawab sama sama Abu Bakar, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, tidaklah berkumpul amalan-amalan tadi dalam satu hari kecuali wajib masuk surga. Ya. Subhanallah. Memang ya, akhi ya manusia di dalam kekuatan beramal dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu bertingkat-tingkat ya. Dan itu tentunya ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan ya seseorang. Faidah yang ketujuh Kata Syekh Utsaimin istimal ma yushajji 'ala al-'amal. Wajhu qaulun Nabi SAW, alaihi wasallam inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin penting untuk memberikan motivasi manusia agar beramal. Kenapa? Karena Nabi bersabda begini, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Coba ya, ketika kita mendengar itu, oh masya Allah, ternyata kita sama rasul sama dalam hal menjalankan perintah. Ini isinya apa? Motivasi. Dan memang ya, akhi ya, motivasi itu penting sekali, Pak. Sebab kalau tanpa motivasi kita nggak mau beramal. Ketika kita sudah mulai lemah menuntut ilmu, coba deh baca hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu supaya termotivasi gitu loh, Pak. Baca di hadis tentang motivasi bersedekah, motivasi untuk berakhlakul karimah. Coba supaya apa? Semangat, semangat. Penting, akhi, ya. Faidah yang ke-8 dari hadis ini Al-amru bil akli at tayyibat lil mu'minina wal mursalin Perintah untuk makan yang halal dan ini berlaku untuk kaum mukminin dan para rasul. Wa yatafarra ala hadha faidah dhammu man imtana'a 'anil tayyibat biduni sababin syar'iyyin. <clears throat> Berarti dari faidah ini kita bisa petik juga apa kata beliau? Tercela orang yang mengharamkan dirinya dari yang toib-toib. Kalau saya, maaf, saya mengharamkan diri saya makan daging. Saya cuma makan ikan, sayur, dah. Makan daging bagi saya haram. Tapi boleh, Afi. Itu sudah Allah halalkan. Ya. Beda kalau antum memang karena nggak suka, beda. Ya. Tapi kalau misalnya dalam rangka ibadah, bagi saya daging nggak boleh buat saya. Ya, kita katakan berarti Anda mengharam, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesuatu yang sifatnya taib, Allah yang yang Allah halalkan untuk kita yang taib pasti, Pak. Ya, daging kambing, daging apa namanya? ayam, daging berbagai macam binatang ternak, Allah halalkan. Kenapa itu taib? silakan, nggak apa-apa. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian faedah yang kesembilan, annahu yajibu syukru nikmatillahi azza wa jalla bil amal salih. Bahwa wajib mensyukuri nikmat Allah dengan cara beramal saleh. Gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk amalan saleh, Pak. Ya. Karena Allah berfirman, "Kulu minat thayyibati wa'malu saliha. Makanlah dari yang halal dan beramal solehlah. Artinya, ketika kita makan yang halal itu kan nikmat. Maka sebagai rasa syukur kita, maka kita beramal beramal soleh. Sehingga makanan itu memberikan kekuatan untuk beramal. Demikian pula seluruh nikmat. Kita punya HP digunakan untuk apa? Kita punya mobil digunakan untuk apa? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya yang ke-10 tahrimul khaba'is bahwa sesuatu yang tidak toyib atau khabith buruk itu diharamkan dalam Islam. Ya Rasul sabda, Inna Allah Ta'ala toyibun la yakbalu illa toyiba. Sesungguhnya Allah itu toyib dan Allah tidak dan Allah tidak menerima kecuali yang toyib. Berarti Pak, semua yang tidak toyib itu diharamkan dalam syariat. Iya. Maka segala sesuatu yang tidak toyib seperti yang haram, yang menjijikan, yang najis, maka itu semuanya diharamkan dalam Islam. Segala sesuatu yang sifatnya berbahaya diharamkan dalam Islam. Arak. Arak berbahaya tidak? Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakanlah dalam arak dan judi itu ada apa? Hmm? Ada dosa dan ada manfaat-manfaat. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah haramkan. Ya. Kalau arak saja ternyata ya akhi ya ada manfaatnya, subhanallah. Bahkan di situ Allah menyebutkan manfaatnya itu dengan sigot muntahal jumu, manafi. Manafi itu sigot muntahal jumu dalam bahasa Arab. Artinya bahwa manfaat yang ada pada arak itu lumayan banyak gitu loh. Tapi masalahnya kan kita nggak melihat kepada manfaatnya saja. Ternyata Allah mengatakan mudorotnya lebih banyak lagi. Bagaimana Pak kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya Pak? Siapa di antara antum yang masih ngerokok? Saya mau tanya, apa manfaatnya rokok? Ada nggak? Tolong nanti tanyakan sama dokter, ada nggak sih manfaatnya rokok untuk kesehatan? Sampai detik ini saya belum menemukan Pak manfaat rokok Pak. Rokok itu dari awal sampai akhir mudorot semuanya. Iya. Kandungan racunnya luar biasa Pak. Nah, kalau arak saja yang masih ada manfaatnya gitu loh. Diharamkan oleh Allah. Gimana rokok yang nggak ada manfaatnya sama sekali? Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Nah ini Ya dari itu ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum berarti no, berarti rokok khabis tidak? Khabis. Semua yang sifatnya khabis, yang tidak taib haram. Tinggalkan semuanya. Ya. Faedah yang ke-12. Eh yang ke-11, maaf. istib'adu ijabati aqilil haram law law amila min asbabil ijabah ma amil. Orang yang makan haram ya kecil kemungkinan diijabah doanya oleh Allah. Dan kalaupun itu diijabah sudah kita sebutkan itu biasanya untuk menambah dosa dia. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang ke-13, Anas safar min asbabi ijabati doa. Bahwa bersafar, bepergian jauh, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau antum pergi jauh, ya, entah ke Surabaya atau kemana, banyak-banyak doain, banyak-banyak doa apa? Ya, kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan Kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang panjang perjalanan perjalanannya. Kenapa? Karena kata para ulama, ya perjalanan yang panjang itu sebab dijabahnya doa. Iya. Faedah yang ke-14 yang kita kita petik dari hadis ini annasyu'tha wal ghubrah min asbabi ijabati du'a. Di situ Nabi menyebutkan apa, Pak? Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, rambutnya kusut dan berdebu. Kata Syekh Utsaimin, ya keadaan seperti ini termasuk menyebabkan doa kita diijabah. Ya kalau antum perjalanan panjang biasanya begitu Pak, rambutnya kusut, ya bajunya lecek. Pasti itu. Cuman kan beda kalau zaman Rasulullah SAW itu nggak ada pesawat, nggak ada mobil gitu kan. Ya mereka pakai onta ya mau tidak mau pasti kena debu sehingga akhirnya apa rambutnya kusut berdebu. Kalau kita mungkin cuma kusut doang, ya nggak ada debunya. Kenapa? Naiknya pesawat, ya naiknya bis, naiknya mobil enak sekarang mah, ya. Tapi tetap baju lecek, ya rambut acak-acakan, ya karena tidur dan ya karena panjangnya safar gitu kan maka keadaan seperti itu adalah merupakan salah satu sebab dijabahnya apa? Doa. Faedah yang ke-15 yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, anna raf'al yadain fi du'a min asbabil ijabah. Bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk sebab diijabahnya doa kita. Mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk sebab diijabahnya doa kita. Namun ada pertanyaan, apakah setiap doa itu di, disyariatkan mengangkat tangan, Pak? Ya. Jawabnya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu keadaan yang men, yang memang ada perintah atau ada contohnya langsung dari Rasulullah mengangkat tangan. Maka jelas di waktu itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Keadaan yang kedua yaitu keadaan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bahwa beliau mengangkat tangannya. Contoh pernah seorang di zaman di zaman sahabatnya di zaman sahabat ada seorang khotib yang bernama Bishr bin Marwan ketika sedang khutbah Jumat berdoa mengangkat tangan. Maka seorang sahabat langsung menegurnya dan berkata, wa hataini ladain. Semoga Allah memburukkan dua tanganmu itu. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat dua tangannya dalam khutbah Jumat. Ya, kecuali hanya seperti ini saja. Nanti ini pengingkaran siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada waktu itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Berdoa ketika khutbah Jumat tidak disyariatkan apa? Mengangkat tangan kecuali dalam doa istisqa saja. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa ada orang Arab Badui masuk dan berkata, "Ya Rasulullah, kemarau sudah sangat panjang. Ya. Binatang-binatang mati kelaparan. Pepohonan pun juga mati. Doakanlah kepada Allah supaya diturunkan hujan." Maka Rasul pun mengangkat dua tangannya dan berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, tuh hujani kami, ya Allah hujani kami. Itu dalam khutbah Jumat, Pak. Ya. Nah, ini yang akal Islam. Nah, ini, kalau memang jelas tidak ada dari Nabi, bahkan ada pengingkaran dari sahabat, tidak disyariatkan. Makanya kita lihat terkadang ya khotib-khotib Jumat itu kalau doa malah mengangkat tangan, Pak. Kenapa? Karena ketidakfahaman si khotib tentang sunnah-sunnah. Ya kira ya itu boleh-boleh aja, tapi dia nggak paham kalau ada hadis yang ternyata sahabat mengingkari perbuatan seorang khotib, Jumat. Ya. Demikian pula akhi doa-doa yang itu ben, apa uh, uh, sama keadaannya dengan zikir. Contoh misalnya doa masuk WC Nggak disyariatkan mengangkat tangan. Antum pas mau masuk WC nggak nggak disyariatkan mengangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Doa mujima nggak nggak disyariatkan mengangkat tangan. Doa setelah adan nggak ada disyariatkan mengangkat tangan. Ya. Sama sekali tidak ada dari Nabi SAW. Doa setelah wudhu. nggak pernah kita mendengar Rasulullah mengangkat tangan. Ya. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan mengangkat mengangkat tangan. Kemudian yang keadaan yang ketiga yaitu doa-doa yang sifatnya mutlak. Doa-doa yang sifatnya apa? Mutlak. Dan juga memang tidak disebutkan adanya hadis tentang mengangkat tangan juga tidak menyebut adanya larangan. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin pada asalnya dianjurkan mengangkat tangan. Silakan. Contoh misalnya antum habis sholat tahajud mau berdoa, angkat tangan. Antum ketika safa di perjalanan mau berdoa, angkat tangan. Doa antara adzan dan komat, angkat tangan. Iya. Nah itu akhwat Islam azakumullah wa yakum. Yang ke-16. Faedah yang bisa kita petik yang ke-15, maaf. Ana min asbabi ijabati du'a atawassul ila Allah birububiyah. Wa di antara sebab diijabahnya doa kita Ya, di antara sebab diijabahnya doa kita yaitu bertawasul melalui nama Allah Rabb. Bertawasul melalui nama Allah apa? Rabb. Robbi, ya Rob, ya Rob, begitu bu. Pak. Hanya disebutkan dalam hadis itu kan ya. Kata Rasulullah apa? Ya mudu yadai ila sama. Dia menenggadahkan dua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rob, Ya Rob. Ya. Dan kalau kita perhatikan Pak, doa-doa Al-Quran rata-rata pakai Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au au akhtana dan doa-doa yang lainnya kebanyakan sih ya pakai rob itu menunjukkan kata Syekh Utsaimin bahwa di antara sebab dijabahnya doa kita bertawasul melalui nama ini ya rob ya rob gitu ya Faidah yang selanjutnya yang keberapa? Ke-16. Hah? 16 apa 17 nih? Ada yang bilang 17, ada yang bilang 16. Terjadi perselisihan. Yang rojih mana ini? At-tahzirul balik min aqlil haram. Wah, ya ancaman keras dari memakan yang haram. ancaman keras dari memakan makanan yang haram dan bahwasanya itu sebab terhalangnya doa kita. Maka kewajiban kita perhak, segera periksa dengan sampai ada sesuatu yang haram yang dimasukkan ke dalam perut kita. Ya. Baik kita masuk hadis yang ke-11, akhi. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك راه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya, bahwa beliau bersabda, eh, beliau berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW sabdanya, tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak apa? meragukan kamu. Nah, di sini akhi pendek banget Pak, tapi maknanya agung banget Pak. Ya. Nabi mengatakan tinggalkan yang ragu. Saya mau tanya sama antum. Kapan disebut sesuatu itu meragukan? Nah. Kapan sesuatu itu disebut meragukan? Dan kapan antum disebut ragu? Ada yang tahu? Masa antum gak pernah ragu? Ah, kalau ada terasa was-was, ada lagi yang lain? Ah, ada dua pilihan, mana yang benar, mana yang salah gitu kan? Antara iya dan tidak. Antara iya dan tidaknya seimbang atau berat sebelah, Pak? Hah? Antara iya dan tidaknya berat sebelah apa? Seimbang. Seimbang betul. Itulah ragu. Jadi disebut ragu itu kalau iya dan tidaknya itu masih berimbang. Kalau iya-nya lebih berat daripada tidaknya, bukan ragu namanya Pak. Itu namanya dugaanku kuat. Kalau tidaknya lebih kuat daripada iya-nya, itu juga bukan ragu Pak. Itu namanya waham. Iya. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi disebut ragu kalau iya dan tidaknya. Kalau ada akhwat dilamar sama ikhwan. Ragu saya Ustadz, bingung saya terima apa enggak, terima apa enggak. Ya soalnya masih ragu gimana ya. Terima apa enggak ya. Tapi iya dan tidaknya sama-sama apa? Iya antum mau melakukan suatu perbuatan tapi masih ragu, lakukan enggak ya? Lakukan apa enggak ya? Itu namanya apa? Ragu. Jadi disebut ragu itu kalau berimbang antara iya dan tidak. Nah, Bapak sekalian, sesuatu yang sifatnya ragu itu bukan ilmu. Karena itu bukan ilmu, bukan kebenaran tapi juga bukan kesalahan. Dalam Islam Rasulullah memberikan sebuah kaidah, tinggalkan. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Maka semua yang sifatnya meragukan akhlak Islam tinggalkan, tinggalkan. Ya. Saya berikan contoh. Banyak banget contohnya, Pak. Kalau kita ragu Sholat saya ini dua rakaat apa tiga rakaat ya? Dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga. Waduh. Nanti tinggalkan yang ragu. Yang ragu yang mana? Yang tiga apa yang dua? Yang tiga dong. Yang dua ragu nggak? Enggak. Yang diragukan tiganya. Dua, tiga. Kalau dua udah yakin, tiganya ini loh gitu kan. Berarti tinggalkan yang ragu, ambil dua. Udah tinggal sujud sawi sebelum salam. Selesai. Antum inget tadi jam 11 saya kentut. Tapi setelah itu saya wudhu nggak ya? Wudhu nggak, wudhu nggak, wudhu nggak. Berarti yang yang ragu apanya? Wudhunya. Yang yakin apanya? Kentutnya. Iya <laughs> kan? Berarti wudhu nggak, Pak? Wudhu. Saya tadi inget jam 11 wudhu. Tapi setelah itu saya kentut gak ya? Kayaknya kentut deh. Eh enggak ah. Kentut enggak, kentut enggak, <laughs> kentut enggak. Gimana nih? Nanti yang yang yang yang, yang diragukan apanya? Kentutnya. Yang yakin apanya? Wudhunya. Kalau gitu apa? Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Enak kan? Enggak usah lagi. Kecuali setelah sholat antum baru ingat astagfirullahaladzim. Iya benar kentut wajib wudhu lagi, ulangi lagi sholatnya. Ya. Nah itu. Ada seorang suami ragu. Saya kemarin mentalak istri saya apa enggak ya? Talak enggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayak talak enggak ya? Talak enggak ya? Berarti yang diragukan apanya? Talaknya. Sedang sementara yang yakinnya belum tinggalkan yang ragu ya udah belum pada asalnya talak belum ada iya paham nggak mas ambil yang ragu eh, ambil yang yakin tinggalkan apa yang ragu tahu nggak mas kenapa sih hadis hadis doif itu harus ditinggalkan karena hadis doif itu masih dalam posisi meragukan. Tahu tidak? Doif yang paling ringan itu seorang perawi disebut kapan? Kata para ulama, seorang doif yang paling ringan itu kalau perawi disebut sayyul hifad, buruk hafalan. Kapan disebut seorang perawi itu buruk hafalannya, Pak? Ya, Kata Ibnu Hajar, huwa an yastawiya janibu isabati ala janibi ya khata'i." yaitu seimbang antara salah dan benarnya, antara iya dan tidaknya seimbang. Berarti meragukan nggak pak? Sedangkan Nabi mengatakan apa? Tinggalkan yang meragukan. Karena hadis doif itu meragukan sebetulnya. Makanya pendapat yang paling kuat hadis doif nggak boleh diamalin sama sekali. Baik dalam akidah apalagi dalam masalah hukum maupun dalam masalah fadilah amal nggak boleh diamalkan. Kenapa? Karena ya apa tadi? Karena hadis tersebut hadis doif itu menghasilkan apa? Keraguan, keraguan. Ya. Taip. Kalau antum ngikutin pendapat ustadz, tapi antum nggak tahu dalilnya apa, atau mengikuti pendapat seseorang, nggak tahu dalilnya, Ya, terkadang antum masih ragu dia punya dalil apa enggak. Ya. Bisa jadi punya dalil, bisa bisa jadi tidak punya dalil. Makanya kan kata para ulama taklid itu bukan ilmu. Taklid bukan ilmu. Ilmu itu ketika kita tahu dalilnya. Ikhwatul Islam anzaqakumullah wa Lihat ya akhi ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan tinggalkan apa? Yang meragukan kepada yang tidak meragukan kalau antum makan di warung sambil ngobrol makan pisang goreng mau bayar ragu saya makan tiga apa empat ya tiga apa empat tiga apa empat waduh lupa oi bayar berapa pak hah Kan empatnya yang meragukan, tiganya udah yakin. Oh nggak bisa. Kenapa? Karena pada asalnya harta manusia itu haram. Maka kalau seperti ini keadaannya bayar empat dong. Asal jangan begini aja satu apa lima ya. Ini ini namanya darmaji pak. Dan lima aku iji. Iya. Nah itu ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau ternyata ya banyak perkara sih sebetulnya ya. Untuk mengetahui sesuatu ragu atau enggak ragu itu di antara caranya adalah untuk mengembalikan kepada asalnya apa gitu loh Pak. Contoh misalnya, yang berhubungan dengan masalah dunia, asal pada asalnya apa? Halal dan su suci. Ya. Air contohnya. Air pada asalnya hal apa, apa suci apa najis? Suci. Ya, kalau misalnya kita ragu air ini suci apa najis ya? Suci apa najis? Saya lihat kok kayaknya suci gitu. Maka buang keraguan. Ya. Ibadah pada asalnya apa? Enggak boleh. Kalau kita ragu, ini ibadah boleh apa enggak? Berarti kita, yang kita ambil yang mana? Jangan dilakukan dulu. Karena pada asalnya ibadah itu tidak tidak boleh. Yang berhubungan dengan daging pada asalnya halal apa haram? Haram kata para ulama. Kalau kita ragu ini daging bangke apa enggak, tinggalkan. Kalau antum ragu ini makanan halal apa haram ya, kata orang mengandung babi. Tapi ada orang yang bilang nggak mengandung babi. Gimana nih? Hah? Pada asalnya halal, tapi juga jangan dimakan dulu. Kenapa kata para ulama? Karena syubhat. Karena ini disebut apa? Syubhat. Iya. Kalau sesuatu yang sifatnya syubhat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadis yang keenam yang sudah pernah kita bahas. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Baik kita ambil faidah dari hadis ini. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Anna ad islami la yuridu min abna'ihi an yakuna fi syakkin wala qalaqin." bahwa agama Islam tidak pernah menginginkan umatnya itu dalam keadaan ragu, Pak. Islam tuh nggak pernah dan tidak membiarkan umatnya itu dalam keadaan ragu. Maka semuanya sudah dijelaskan. Rasulullah sudah menjelaskan nggak Pak segala sesuatu? Hah? Hah? Ya. Rasulullah sudah menyampaikan nggak wahyu? Semua kata Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah dijelaskan. Cuman kan pengetahuan orangnya itu Pak yang kurang. Kenapa kita ragu? Ragu itu akibat kekurangan il ilmu. Ya. Kalau kita ragu, kewajiban kita hilangkan keraguan dengan menuntut ilmu dong. Cari ilmunya kan gitu. Iya. Makanya ya akhwan Islam azakumullah agama kita ini betul-betul menyuruh kita untuk menggunakan sesuatu yang sifatnya meyakinkan. Iya. Dalam masalah persengketaan masing-masing mengklaim bahwa ini punya saya. Dalam Islam apa? Siapa yang bawa bukti ya dan akurat buktinya dia yang menang. Kalau dia tidak bisa bawa bukti, maka yang dituduh bersumpah. Sudah cukup itu. Ya, kalau bukti dan sumpah betah beradu, dilihat mana yang paling kuat. Kalau bukti-bukti memang lebih kuat, otentik dan tidak bisa ditolak, sumpah justru malah menunjukkan kedustaan orang tersebut. Iya. Maka di sini ya akal Islam azakumullah wa iyakum. Dalam ibadah kita juga harus jelas dalilnya mana. Eh kamu kalau takbiratul ihram gimana ngangkatnya? Sejajar bahu, telinga atau kepala? Dalilnya apa? Jelas, harus ada dalilnya biar nggak ragu gitu kan. Kalau kita nggak tahu dalilnya ragu nggak Pak? Iya Pak. Berarti kita tidak kokoh dalam beragama. Makanya dalam beragama itu harus jelas dalilnya sehingga ketika kita jelas tahu dalilnya, kita yakin akan kebenarannya insya Allah. Ikhwata iman, azakumullah iyakum. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Annaka idza aradta tuma'nina wal istirahata fatrukil mashkuka fihi watrahu janiban. Kalau kamu mau tenang, kalau kamu mau tenang, cara-caranya tinggalkan yang meragukan dan ambil yang sifatnya apa? Tidak membuat kamu ragu. Ya, kalau itu sifatnya meragukan, tinggalkan dah. Ustaz, ya, kata seorang wanita, saya dilamar seorang seorang lelaki. Tapi saya masih ragu untuk menerima dia. Kenapa yang membuat kamu ragu? Pasti ada sebabnya dong kamu ragu. Ya, gimana ya Ustaz dia ya, begini. Udah kalau ragu tinggalkan aja. Ya, cari yang lain. Ya, yang ikhwan yang memang betul-betul masya Allah udah jelas manhajnya, jelas akidahnya. Kalau masih meragukan, dah tinggalkan aja lah. Ustaz, saya ragu, saya mau ngambil ilmu dari Ustadz Fulan tapi saya ragu gimana dia itu masih abu-abu buat saya ya kalau kamu ragu ya tinggalkan ambil cari dari orang yang jelas ilmunya jelas ya manhajnya akidahnya kalau masih abu-abu, ragu, ya tinggalkan akhi. Azakumullah ya Karena keselamatan agama lebih kita dahulukan. Ya. Nah ini akhi, kalau kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya meragukan, insya Allah tenang. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya meragukan, pasti nggak tenang hidup kita. Dalam beragama pun juga kita akan tidak akan kokoh akhirnya kan? ya pada waktu itu. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam uqtiya jawami'ul kalim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Tahu enggak jawami'ul kalim, Pak? Ringkas tapi sangat bermakna. Ucapannya pendek tapi kalau dijabarkan, oh, Masya Allah ilmu yang sangat luas sekali. Makanya lihat ya, sabda-sabda Nabi, "Innamal a'malu binniyat wa innamalikum likulli imri'in wa Itu masyaallah. Ya, kata kata Imam Syafi'i, ini hadis masuk dalam 70 bab dari bab fikih. Ya. Padahal cuma ngomong gitu aja, "Innamal a'malu binniyat." Ya beliau bersabda apa? Man amila amalan leisa alai amruna fahuwa Masuk padanya segala sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Pak memberikan kepada kita faidah Bapak. Pentingnya memahami kaidah. Karena hadis-hadis seperti ini kan memberikan kaidah kepada kita ya kan? Tinggalkan yang melakukan, ambil yang tidak melakukan. Kaidah bukan? Kaidah. Rasulullah bersabda, "Innamal amalu binniyat." Kaidah bukan? Kaidah. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna huwa raddun." Kaidah. Nah, kalau kita tahu kaidahnya enak, Pak. Makanya para ulama kemudian membukukan kan kaidah-kaidah fikih. Dengan kaidah-kaidah itu kita jadikan patokan untuk memahami berbagai macam permasalahan dan problematika yang kita hadapi. Sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Ya. Dan ini sangat penting. Ini namanya taksil dalam menuntut ilmu. Tahu nggak taksil? Taksil itu apa namanya ya bahasa Indonesia-nya? Artinya ilmu kita betul-betul di atas pondasi yang kokoh gitu loh Pak. Faham kita kaidah-kaidahnya. Faham kita dua bit-dua bit batasan-batasannya. Kita tahu, oh syirik itu apa? Kita sudah tahu kaidahnya. Kaidah dalam masalah kesyirikan begini, begini, begini. Oh, masya Allah. Ketika antum sudah paham kaidah-kaidahnya, kuat insya Allah pondasinya. Sehingga dengan seperti itu antum akan bisa mengkiaskan yang lainnya. Ya, antum akan bisa apa namanya melihat segala sesuatu pada tempatnya. Makanya akhirnya penting taksil dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Kita terkadang nuntut ilmu itu kurang taksil, Pak. Ya, cuma sebatas tablik akbar sana, tablik akbar sini, rame, dah selesai. Kurang taksilnya, Pak. Taksil yang paling bagus itu gimana? Kajian kitab kajian kitab dibahas satu persatu permasalahan-permasalahan masalah fikih dibahas dari ringkasannya dulu ya dasar-dasarnya sudah setelah kita kuasai dasar-dasarnya, naik lagi yang lebih bagus, lebih kuat. Seperti halnya antum bikin rumah. Kalau antum bikin rumah yang antum bangun tiangnya dulu apa dasarnya dulu, Pak? Pondasinya dulu dikuatin kan? Kasih batu, bata apa yang dalam biar kuat ini. Demikian pula menuntut ilmu begitu. Ya, dan memang butuh kesabaran. Maka ya, maka dari itulah akan terlihat penuntut ilmu yang tidak mentaksil ilmunya mudah dia tertiup angin. Ya, lihat saja ya berbagai macam kejadian-kejadian yang melanda di negeri ini, Pak. Adanya media sosial dan yang lainnya akan kelihatan penuntut ilmu yang kokoh ilmunya dengan penuntut ilmu yang sebatas simpatisan nuntut ilmu doang. Duduk di majlis taklim tapi tidak mentaksil ilmunya Akhirnya apa? Hah? Mudah tertiup angin. Ada arus ikut arus ini, ada arus ikut arus ini. Ya begitulah Pak jadinya. Gak punya apa? Pegangan. Gak punya pondasi yang jelas. Makanya akhi, azakumullah wa yakum, penting akhi. Untuk ilmu. Maka kalau para kalau di zaman sekarang cara menuntut ilmu jangan di zaman dahulu memang jauh banget sih Pak. Kalau oh, di zaman dahulu Pak yang namanya menuntut ilmu itu Pak itu bukan hanya sebatas paham, wajib hafal. Ya, makanya tidak aneh Imam Nawawi menghafal matan Al-Muhadzab dalam 4 bulan. Ya diwajibkan harus hafal. Imam Malik bin Anas yang boleh ikut majlis ta'limnya hanya yang sudah hafal muwatta saja. Kalau enggak belajar enggak hafal muwatta, maaf, diusir sama Malik. Iya. Kalau zaman sekarang digituin susah, Pak. Kosong melampau. Coba aja. Kita udah kajian apa namanya Arba'in Nawawi udah berapa hadis? 11. Siapa di antara antum yang sudah hafal sampai 10 hadis? Kan enggak aja kan? Itulah kekurangannya kita, Pak. Kekurangannya kita itu Males. Ya datang ke majlis taklimnya sih rajin alhamdulillah gitu kan. Bahkan diantaranya ada yang setiap hari datang ke majlis taklim. Tapi buat ngapalin, buat murojaah, buat betul-betul diulangi lagi, dikuasai betul, itu yang malas gitu loh Pak. malas banget. Ya. Pas datang lagi ditanya sama ustadznya kemarin kajian kita tentang apa. Diem aja. Kenapa nggak nanti murojaah gimana? itulah gaya gaya kajian kita sekarang ini. Makanya rata-rata kan ilmu kita nggak kokoh. Kenapa? Karena kitanya tidak ada kesungguhan untuk mentaksil ilmu kita ya Al Islam azakumullah. Ya. Makanya di zaman dahulu terkadang ya, seorang ulama ya meledek orang yang sudah lama ngaji tapi hafalan hadisnya sedikit. Sampai pernah saya lupa Imam Ahmad itu siapa gitu ya. Ya. Dia berkata kepada orang yang berjenggot, Masya Allah, tua, tapi nggak hafal hadis. Apa kata dia? Jenggotmu tuh cukup 4000 hadis loh. Jenggotmu tuh cukup 4000 hadis katanya. Iya. <laughs> Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Yang jelas ya kalau kita ingin kuat dalam ilmu Pak, kokoh harus ada kesungguhan. Ya kuasai pokok-pokoknya, kaidah-kaidahnya sehingga pada waktu itu kita betul-betul kokoh dalam keil keilmuan. Taib akal Islam azakumullah wa yakum. Kita buka tanya jawab Ustadz, Ana punya teman yang baru mengenal sunnah. Ini barunya baru berapa tahun ya? Tapi teman Ana masih belum bisa meninggalkan yang namanya pornografi secara sepenuhnya. Seperti video itu Ustadz. Bagaimana nasihat yang sebaiknya Ana berikan untuk teman Ana Ustadz? Akhi, memang untuk menguatkan seseorang itu tidak mudah. Iya, Yang harus kita kuatkan memang harus dari sisi hatinya dulu itu. Kenapa sih dia udah ngaji, udah mulai ngaji, tapi tetap aja nonton video porno? Karena jadi kebiasaan kan? Kita berpikir sekarang bagaimana caranya supaya dia itu meninggalkan itu. Iya. Tapi biarkan dulu ngaji dulu dia. Yang penting bagaimana supaya dia cinta dulu kepada pengajian. Soalnya kan ini dikatakan baru mengenal, kan baru mengenal. Namanya juga baru. Iya. Berarti yang namanya baru mengenal itu berarti masih banyak pembenahan kan? Masih belepotan salah sini kan? Namanya juga baru. Iya. Nanti kitanya sebagai teman jangan tergesa gesa. Oke. Okay. Udah, yang penting dia ngaji dulu deh. Alhamdulillah dia udah senang ngaji. Alhamdulillah. Udah. Iya. Sambil kemudian kita berikan motivasi. Motivasi. Ya. Dalam masalah mengamalkan ilmu. Kasih motivasi tentang bahaya maksiat. Kasih motivasi. Takut-takuti juga. Supaya tumbuh rasa takut dia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Sehingga ketika itulah ya rasa takut ketika telah muncul dan rasa cinta sudah menghunjam di dada insya Allah Pak. Dia akan tinggalkan dengan sendirinya Allah. Dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Makanya kita pun dalam berdakwah gak mungkin Pak membentuk orang langsung sim salabim plus ya. Jadi megaloman langsung gitu gak mungkin Pak. Ya. Ada semuanya ada tahapnya. Jangan, jangan sampai karena kitanya terburu-buru akhirnya dia lari dari ya, dari dari kebenaran. Salah besar. Sementara kata Rasulullah, takun aunan lisyaitan ala idlali akhik. Kamu jangan membantu, menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Coba kita cari cara yang paling maslahat buat dia. Ya. Saya jualan aksesoris yang bergambar kartun seperti Doraemon, Hello Kitty, dan lain-lain. Saya ragu apakah termasuk larangan gambar makhluk bernyawa. Ah, yang lebih baik kalau antum ragu tinggalkan. Karena hadisnya udah ada tadi. Saya ragu Ustadz. Ya, kalau ragu, ya tinggalkan aja udah. Cari yang lain kan, yang lebih aman. Ya. Itu. Kalau saya gak, gam, apa aksesorisnya gambar Doraemon tapi matanya saya copotin Ustad, ya nggak ada nggak ada mata nggak ada hidung nggak ada mulut silahkan nggak apa-apa ya Hello Kitty-nya juga Bagaimana jika kita ke, ke tempat saudara yang bekerja hanya di bank saja dan disugihi makanan, apakah makanannya haram? Yang seperti ini kata para ulama lebih baik jangan dimakan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena haramnya kan buat dia, bukan untuk kita. Iya. Karena sesuatu yang haram itu ada dua macam, Pak. Ada yang haram secara zatnya dan ada yang haram karena akadnya. Duit menjadi riba gara-gara akadnya kan, akad ribawi gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya gaji dari yang haram. Dia beli air kan? Ya, kemudian kita diberikannya kepada kita sehingga akadnya, ya akadnya beda lagi. Sebagian ulama mengatakan, ya nggak apa-apa minum aja. Cuma yang lebih baik jangan. Ya karena ini subhat, meragukan. Iya. Allah Allah. Ana berencana mau buka kedai kopi. Tapi ana ragu-ragu. Ah, ragu-ragu lagi nih. Takut karena takut di dalam kedai saya banyak yang merokok dan tercam, terjadinya campur baur, ikhtilat antara laki-laki, ada pacaran. Karena ragu-ragu jika sesuai hadis 11 apa saya tinggalkan? Iya. Kan udah punya ilmunya. <laughs> Kata Rasulullah tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak. Ya kalau meragukan, aduh gimana ya? Ya di kedai saya ini nanti ada ikhtilat, merokok dan yang lainnya. Iya. Sebetulnya bisa aja Pak, kalau mau tegas. Bikin kedai kopi, tulisin dilarang merokok, dilarang pacaran. Dibagi dua, tempat khusus perempuan, tempat khusus laki-laki. Iya. Kira-kira ada nggak yang datang ya? <laughs> Iya. Ditulisnya di gede-gede di atas, kafe syari. Coba. <laughs> saya diberi modal usaha oleh kakak saya yang berkecukupan karena bekerja di bank. Bagaimana status modal usaha tersebut terhadap saya ya Ustadz Toib atau Khobith? Kalau memang antum sangat butuh ya modal untuk usaha dan mencari pinjaman pun susah. Ya udahlah nggak apa-apa ambil aja. Bismillah. Kelola. Nanti kalau subhanallah alhamdulillah berhasil, berkembang, maka dana yang dikasihkan ini kan meragukan antum, ragu nih. Kata Rasulullah yang meragukan apa? Keluarin, infakin atau balikin lagi ke dia. Kak alhamdulillah usaha saya udah jalan. Ini saya kembaliin lagi modalnya ke kamu. Jazakallah khair Plus. Iya. Saya masih tinggal dengan ibu mertua saya, WPM ini Pak. Perumahan mertua indah. Beliau di rumah mempunyai warung dan di warungnya jual rokok. Bagaimana Ustadz uang penghasilan dari menjual rokok? Kan sudah disebut tadi. Rokok itu haram, Pak. Arab penghasilannya haram nggak? Arab masih ada manfaatnya, rokok nggak ada manfaatnya. Murni mudorot. Maka menjual rokok pun juga haram, Pak. Penghasilan dari rokok haram. ya. Nah, kalau misalnya anak orang tuanya makannya uh, dari penghasilannya riba gitu kan, haram. Sementara si anak sangat butuh, dari mana makan kalau bukan dari orang tuanya? Istri pun juga begitu, gimana itu, Pak? Maka kalau kalau mereka kan keadaannya darurat, gimana? Nggak mungkin mereka makan kecuali dari suaminya tersebut. Buat mereka bisa saja halal. Ya. Dan walaupun saya setiap bulan memberikan uang bulanan untuk ibu mertua saya, tetapi untuk makan sehari-hari saya kurang. Saya kurang tahu apakah uang belanja untuk makan bercampur dengan hasil penjualan rokok atau tidak. Yang jelas, kasih aja nasihat sama dia. Ya bilang rokok itu sebetulnya nggak boleh mah. Mendingan tinggalin aja deh Insya Allah saya ganti nih, saya cukupi untuk makan. Ya. Kasih dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya, biar dia puas gitu kan. Bagaimana cara saya menasihati? Nah, tadi sudah sebutin. Kalau imam cepat dalam membaca Al-Fatihah, sedangkan makmum belum selesai, apa yang harus dilakukan? apakah ikut imam ruku atau tidak. Kalau misalnya imam cepat, kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku. Apakah kita tetap menyelesaikan Al-Fatihah? Ataukah kita ikut ruku? Terjadi perselisihan. Pendapat yang saya pilih ikut ruku. Kenapa? Karena Nabi sama-sama sabda maju ilal imamul yutam mabih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk di diikuti. Ya. Karena kewajiban makmum adalah ngikut dan di saat itu kalau kita lanjutkan soal Fatihahnya kita ketinggalan, akibatnya kita dosa, tidak mengikuti imam. Maka pada waktu itu lebih baik kita ikuti imam. Juga dikarenakan bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya. Bagaimana untuk memastikan agar saat kita kencing benar-benar bersih Ustadz? Karena setetes saja menyebabkan tidak sah sholat dan aktivitas ibadah. Apakah itu benar? Sebetulnya Pak, tidak perlu kita untuk memastikan itu betul-betul yakin. Tak? Yang terpenting gunakan dugaan kuat kita. Dugaan kuat kita insya Allah saya selamat dari percikan air kencing. Alhamdulillah selesai. Cuma kan kewajiban kita adalah menghilangkan was-was. Ya. Caranya bagaimana? Perciki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan dalam hadis setelah buang air, beliau ambil air kemudian diperciki. Ya. Untuk menghilangkan apa? Keraguan. Makanya yang seperti ini bagus ya. Makanya segala sesuatu yang bisa meninggalkan keraguan itu lakukan ya semaksimal mungkin. Ustaz mau tanya, hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Quran, berapa ayat setiap kali membacanya? Hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Quran, maksudnya apa sih? Hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Quran, berapa ayat setiap kali membacanya? Maksudnya batasan Hah? Maksudnya setiap hari itu berapa ayat kita baca gitu? Atau gimana ya? Sebetulnya Pak tidak ada batasan Pak. Sesuai kemampuan. Cuma Nabi SAW menganjurkan kalau bisa sebulan sekali khatam. Makanya kata Ibnu Kodama, para sahabat saja dalam meng meng Quran berbeda-beda. Ada yang menghatam Quran setiap sebulan sekali. Ada di antara sahabat yang menghatam Quran setiap 15 hari sekali. Ada di antara sahabat yang menghatam Al-Quran setiap tujuh hari sekali. Ada lagi sahabat yang menghatam Quran setiap tiga hari sekali. Yang jelas Pak, kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menghatam apa? Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis ya, siapa yang membaca dalam satu malam serat 100 ayat seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis itu sahih. Siapa yang membaca dalam satu malam berapa? 100 ayat, maka seakan-akan ia membaca berapa? Seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Saya ada titipan pertanyaan dari orang Apakah doa seorang mu'alaf untuk orang tuanya yang kafir dan telah meninggal itu dikabulkan atau tidak? Enggak. Ya, karena so, pertama Allah melarang kita untuk, untuk mendoakan ampunan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk berkunjung dan berziarah ke kuburan ibunya. Maka Allah mengizinkan. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya. Allah tidak mengizinkan. Iya. iya. Orang tua saya memiliki usaha kelontong dan menjual rokok di dalamnya yang saya yakini haram. Apakah makanan yang selama ini kami makan pun haram Ustaz karena saya masih tinggal makan dan minum bersama mereka? Yaitu kalau memang kita masih makan dan minum sama mereka karena kebutuhan kita, ya udah makan aja lah bismillah. Ya gimana lagi? Ya. Makan. saya mendengar dari Syekh Ibrahim Rohaili, siapa yang penghasilannya tercampur antara yang halal dan haram, kalau ternyata itu halal dan haramnya itu lebih banyak yang halalnya daripada yang haram, nggak apa-apa, makan aja. Iya. Lebih utama mana safar untuk menuntut ilmu atau tetap di rumah untuk mengurus orang tua, Ustaz? Nah, nah terus kalau antum menuntut ilmu siapa yang ngurus orang tua? Antum menuntut ilmu wajib meminta izin sama orang tua. Kalau orang tua mengizinkan silahkan pergi. Kalau orang tua tidak mengizinkan nggak boleh. Iya. Selama di tempat orang tua antum masih ada tempat untuk ilmu dan fasilitas-fasilitas untuk ilmu ada, bismillah. Karena berbakti kepada orang tua itu penting. Ya, iya. Maka dari itu, ya uh, wajib dengan seisi seizin orang orang tua. Kalau supermoon itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Hadisnya disesuaikan oleh Syekh Albani apa betul? Yang dimaksud hadis itu bukan supermoon, Pak. Yang dimaksud hadis itu hilal. Jadi tanda hari kiamat itu hilalnya jadi bengkak. Itu enggak hilal? Kalau di awal bulan, ya kalau misalnya mau Ramadan, kan Lihat hilal dulu kan? kan? Nah, nah itulah hilal. Disebut hilal kalau berada di awal sebagai pertanda masuknya bulan. Nah, nah, ya, ya hilal itu nanti pada di, di akhir zaman tanda hari kiamat jadi bengkak. Adapun supermoon kan, kan sekali-kali adanya, Pak. Ya enggak? Hmm? Supermoon itu enggak terus-menerus. Dia ada waktu-waktu tertentu jadi besar kelihatan, tapi nanti nggak lagi. Jadi jangan ditafsirkan hilal dengan supermoon. Supermoon itu bahasa Arabnya badr. Nih iya. badru nih. Iya. <laughs> Iya. badr itu artinya bulan-bulan purnama. Sedangkan lafadz hadisnya hilal. Masa mau disamakan kan? hilal dengan Badr? Iya. Ya. ya. Ini namanya membawa sesuatu yang bukan maknanya, Pak. Ya. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.